Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembacaan asar-asar dari para sahabat dan tabi'in ridwanullahi alaihim yang menerangkan tentang din tentang keterasingan agama dan bahwasanya agama Islam ini telah asing semenjak ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyahid yang dimaukan dari riwayat-riwayat tersebut adalah bahwa kalau di zaman sahabat dan tabi'in Islam itu sudah dianggap asing, maka apalagi dengan zaman al-muallif, zaman penulis. Mana zaman penulis ini uh, yaitu pada abad ke-11 Hijriah atau pada abad ke-12 Hijriah. Nah, <clears throat> Dan tentunya terpaut waktu yang panjang dengan masa sahabat ridwanullahi alaihim. <clears throat> Dan maksud dari penulis di sini adalah masalah di baliknya yaitu menyanggah lawan dakwah yang berdalil dengan al-kasrah. Yang berdalil dengan mayoritas dalam menolak kebenaran yang disampaikan oleh Syekh. Mereka berdalil dengan mayoritas kaum muslimin katanya. Yaitu muslimin di zamannya. Di zaman Syekh. Nah, hal ini disanggah oleh Syekh. Bagaimana kalian berdalil dengan mayoritas sedangkan mayoritas yang kalian jadikan dalil itu sebenarnya mereka bukan ukuran. Seperti itu. Kenapa bukan ukuran? Karena Islam ini sudah dianggap asing sejak zaman sahabat dan tabi'in. Itu maksudnya. Dan matmun itu poin yang dimaksud sebagai kebenaran yang diangkat oleh penulis dalam kitab ini adalah masalah takfir kuburiyin. Takfirul musyrikin. Pengkafiran kepada orang-orang musyrik. Dan tidak benar istilahnya diganti dengan takfirul muslimin. Ya, jadi pembahasan tentang takfirul kuburiyin takfir para penyembah kubur itu takfirul musyrikin. takfiran terhadap orang musyrik, bukan takfirul muslimin. Ini harus dibenerin dalam mindset kebanyakan kita. Kenapa? Karena kuburiyun itu sudah keluar dari musammal muslimin. Kuburiyun itu sudah tidak dinamakan muslim. Paham gak nih? Jadi secara istilah, para penyembah kubur itu memang sudah nggak disebut sebagai muslim. Sehingga tidak termasuk ke dalam larangan yang dilarang oleh ulama dari mengkafirkan muslimin. Alasannya kenapa? Mereka memang bukan orang Islam. Sehingga harus dikatakan jangan mengkafirkan muslimin. Ini salah penempatan. <clears throat> Dan ini penjelasan para imam-imam dakwah yang mungkin akan marra bina insyaallah akan kita lalui Inilah apabila kita lanjutkan pembahasan seputar tauhid kita akan ketemu ya dari risalah-risalah seperti Syekh Ishaq bin Abdul Rahman dalam kitab beliau hukum tafsir muayyan al-farq baina qiyamul hujjah wa fahmul hujjah dan juga penjelasan dari Syekh Abdul Latif yang merupakan ahfad dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah cucu langsung dari penulis jadi memang sudah terbentuk dalam istilah imamatul dakwah najdiyah imam-imam dakwah najd kalau penyembah kubur itu sudah keluar dari musammal muslimin dari pengertian muslim itu yang harus kita pahami Ya. nazar tanpa melihat lagi apakah dia alim atau jahil. Selagi dia menyembah kubur, dia tidak disebut muslimin. Yang kita dilarang dari mengkafirkannya, itu tidak boleh mengkafirkan muslimin. Larangan tidak boleh mengkafirkan muslimin itu. Assalamualaikum larangan mengkafirkan muslimin itu nggak masuk pengertian muslimin kuburin. Itu yang sering luput dari kebanyakan kita. Ya. Dan nah, mungkin pada sebagian kita juga hal ini terdengar asing. Tapi memang itulah hakikatnya. Ya. Perbedaannya hanya seperti yang dikata oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Sittah Mawadhi' min Sirah. Kata beliau, "Faman talabal ilm, barang siapa yang menuntut ilmu tidak sama dengan orang yang tidak menuntutnya." Barang siapa yang membaca tidak sama dengan orang yang tidak mem membaca. Itu aja perbedaan. Kebanyakan yang mengingkari dalam perkara ini, mereka tidak istilah, tidak melihat kepada nusus imatul dakwah najdiyah. Kecuali hanya sekilas. Al-muhim setelah pembahasan tentang Gurbatuddin, itu juga membaca surat yang dilayangkan oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala kepada ashab, kepada teman-temannya. Yang ketiga itu Ibn sedang dipenjara. Kemudian teman-temannya mengirim surat kepada Syekh agar beliau ya salat lebih lembut dengan tujuan agar musuh-musuhnya melepaskannya dari penjara. Namun di situ Syekh yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membalas surat mereka dengan nasihat untuk mereka kokoh dalam beragama. Ini sudah kita baca sebagiannya. Dan selanjutnya, untuk kelanjutan dari pembahasan kita, masih yang tersisa dari surat Syekhul Islam. Pada perkataannya qala wa akhbara subhanahu annahu 'inda wujudil murtaddin. Ini faedah muhimmah, faedah penting. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa akhbara subhanahu annahu 'inda wujudil murtaddin fala budda min wujudil muhibbin al mahbubin al mujahidin. Dan Allah Ta'ala mengabarkan bahwa kapan terdapat orang-orang murtad. Harus pahami makna orang murtad ini bukan orang yang mengkonversi dari agama ke agama saja. Ya, dia datang ke pengajian agama, dia bilang saya pindah agama. Baru murtad. <clears throat> Ya, orang yang nyanyi kidung gereja. Ya, datang ke gereja, menampakkan kesamaan secara zahir dengan orang-orang gereja. Ini riddah anil Islam. Ini kemurtadan dari Islam. Kalau para ulama dahulu seperti misalnya <clears throat> An-Nawawi rahimahullahu taala dan sebelumnya seperti misalnya <clears throat> Fudail Iyad, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala dan yang lainnya dari setiap mazhab menganggap bahwa kapan seorang muslim mengenakan zunnar <coughs> zunnar itu tali tali yang diikat pada abaya yang dikenakan oleh para rahib ya pernah ingat dulu masih kecil nonton film-film hmm film-film Knight, templar, ya. ini seperti itu. Sini ada salibnya, ya. Atau mereka botakin di tengah, ya. Disebut dengan fahsur ras, ya. Para biksu-biksu gereja, biksu-biksu gereja tapi, kan? Botaknya di sini gitu bahwa itu sebagai tanda bahwa orang tersebut telah murtad walaupun pelakunya ngotot menganggap dirinya muslim. Dan bandingkan masalah mengenakan zunar, tali dengan masalah sujud pada selain Allah. <laughs> ya. Artinya kalau dalam perkara yang kecil saja, ini kan kecil sebenarnya. Mengenakan salah satu dari syiar di mana kaum muslimin tidak tahu bahwa itu yang mengenakannya hanya orang Kristen. Itu jadi syiarnya mereka. orang ulama ijma bahwa berjalan ke kanisah, ke gereja, ya, menampakkan kesamaan agama dengan mereka, mengenakan atribut mereka. Orang tersebut telah batal Islamnya. Dan itu masalah urusan mengenakan sunnah. Maka bagaimana dengan urusan menyembelih untuk selain Allah? Ya, minta kepada Nyi Roro Kidul, ya atau manggil-manggil semar kif nggak murtad sedangkan antara dua perkara ini seperti antara langit sama sumur ya keduanya sama-sama perkara yang mengeluarkan seorang dari Islam tapi tidak sama antara yang satu dengan yang kedua <clears throat> Anda melihat ya gambaran kirim itu di grup itu sunnah itu. <clears throat> Artinya orang yang murtad itu bukan hanya orang yang mengkonversi dari agama ke agama saja. Namun ya yaitu orang yang melakukan kemurtadan. Walau orangnya masih mengaku muslim, walau orangnya masih mengucapkan syahadat, walau orangnya masih sholat dan seterusnya. Murtad. Dan dari tentang hal ini banyak yang sudah berlalu oleh kita. Ya, bagaimana para sahabat, para tabi'in memerangi al-murtaddin. Dan kalau telah terbentuk oleh kita bahwa namanya orang yang murtad seperti itu, kemudian kita lihat kepada kondisi kebanyakan kita bahwa aksaruhum, alangkah banyak gimana? Ya, orang yang mengkonversi mah dikit. Ya kan? Namun orang yang nyanyi kidung di gereja, orang yang mengatakan hukum konstitusi lebih tinggi daripada hukum Islam. Orang yang bilang anjing hu akbar. Ya, orang yang mengatakan Al-Qur'an isinya kitab porno. Atau Al-Qur'an hanya asatirul awalin. Cerita orang dulu. Ya. Atau orang yang ingin menghapus ibadah haji. Ya, atau ingin memindahkan Ka'bah ke, ke Indonesia biar orang Indonesia nggak capek-capek pergi haji ke ke ya siapa tuh si Dedi Musyrik ya <clears throat> dari Purwakarta Nasallallahu salam. Oh maafsarum, alangkah banyaknya mereka. Dan kondisi banyaknya orang-orang yang murtad, ya La tahzan alaihim. Jangan kita sedih terhadap mereka. Tapi sedih terhadap kita. Terhadap diri kita sendiri. Kalau kita tidak selamat dari kesyirikan. Ya, dari sebab-sebab kemurtadan. Dan kondisi mayoritas mereka murtad. <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala telah katakan dalam Al-Quran. Tentang ya وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka musyrik. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Kalau kalian taati mayoritas orang, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ya. Dan dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan bahwa wala tajidu aktsarahum syakirin bahwa kebanyakan orang memang tidak ber, bersyukur. Jangan seorang mengatakan, kef mereka murtad, kemudian hanya kalian yang muslim." Kalau memang murtad, kenapa? Agama laisa biyadik. Agama itu bukan urusan kendali kita. Ya, bukan kendali fulan ataupun kendali Allah. Namun agama itu sesuai nusus. Nas ad-din. Ya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada neraka untuk mengirim ya ke dalamnya utusan ya utusan bahkan nar yang dilemparkan ke dalam neraka setiap ya seribu orang satu yang selamat darinya bahwa orang yang masuk surga, orang yang selamat dari jatuh api neraka itu sedikit dibandingkan jumlah yang sangat banyak. Nasallallahu salamah. Maka tauhid adalah taufik. Kalau tastahin bih, maka jangan kita ya meremehkannya, mengabaikannya atau bahkan melantarkannya. Nah, <clears throat> Kata beliau qala wa akhbara subhanahu annahu inda wujudil murtaddin. Allah taala mengabarkan bahwa kapan terdapat orang-orang murtad fala budda min wujudil muhibbin. Pasti akan muncul orang-orang yang cinta kepada agama Allah, al-mahbubin yang dicintai oleh Allah, al-mujahidin yang berjihad di jalan Allah. Nah, ini suatu yang otomatis. Dalilnya faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, mayartadda minkum an dini, barang siapa dari kalian murtad dari agamanya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan satu kaum, yuhibbunahum, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Jadi kapan ada orang murtad, di situ akan ada orang yang Allah Azza wa Jalla jadikan pengganti dari mereka. Sawfa ya'tillahu biqaum. Allah akan datangkan satu kaum. Allah akan munculkan kaum-kaum yang cinta dan dicinta oleh Allah. Tinggal kita pilih yang mana. Min sufufi haula dari barisan mereka al-murtaddin atau min sufufil muhibbin al-mahbubin. Orang-orang yang cinta kepada agama Allah dan dicintai oleh Allah Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Mereka ini merendah di hadapan sesama orang-orang yang beriman. Itu orang yang benar tauhidnya. 'Izzatin 'alal kafirin dan keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela Al-Maidah 54. Seorang harus persiapkan diri agar dia tahu asbabur Kalau seperti ini keadaan kondisinya, maka ya menjadi satu hal yang penting seseorang mengetahui asbabur sebab-sebab kemurtadan agar dia tahu ya ketika itu bahwa banyak orang-orang yang telah murtad dari al-Islam sehingga dia mempersiapkan diri masuk ke dalam golongan Hizbullah bukan dalam golongan Hizbus Syaitan. Wa ulaumul syakiruna li ni'matil iman. Mereka inilah itu orang-orang yang ya berjihad di jalan Allah Subhanahu rendah di hadapan sama mukminin keras kepada orang kafir orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat al-iman as-sabiruna 'ala al dan sabar di atas cobaan karena qala ta'ala seperti yang Allah ta'ala firmankan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul." Dan Nabi Muhammad bukanlah kecuali hanya seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Afa tahu qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau beliau wafat atau beliau terbunuh lalu kalian mundur ke belakang? Maksudnya lalu kalian menjadi murtad? Wa may yanqalib ala aqibai. Kebaran siapa yang mundur ke belakang, maksudnya murtad. Fala yadurrallaha syai'an, maka dia tidak akan mencelakakan Allah sama sekali. Wa sayajzillahu syakirin dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Artinya ada orang yang murtad, ada orang yang bertahan di atas agamanya. Mereka lah yang disebut dengan wa sayajzillahu syakirin. Dan kelak Allah akan beri ganjaran orang-orang yang bersyukur. Sampai kepada firman-Nya wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Syahid dari ayat ini adalah apa yang disebutkan bahwa ada orang yang murtad dan mereka yang bertahan mereka lah orang yang bersyukur terhadap nikmatul iman dan bersabar atas imtihan. Imtihan. Imtihan terhadap agamanya. Wujudul murtadin, imtihan. Ya, adanya orang yang murtad itu imtihan. Imtihan bertahan di atas din. Imtihan memerangi orang-orang yang murtad, itu imtihan. Atau imtihan diperangi oleh para murtadin, itu imtihan. Cobaan. Maksudnya jadilah syakirin. Tapi Allah akan beri ganjaran yang besar kepada orang yang bersyukur. Maka jangan takut. Karena kehidupan dunia itu faniyah. Wazailah, fana, dan sebentar. Amahya illa iyan. Tidak ada di hadapan kita kecuali hari-hari yang sebentar. Maka Allah Azza wa Jalla akan beri ganjaran orang-orang yang kuat dalam keimanannya, kuat dalam tauhidnya. an'ama Allahu ala insan bis sabri wa syukur. Maka kapan Allah berikan nikmat kepada seseorang berupa kesabaran dan kesyukuran? Karena jami'u ma yaqdi lahu ma yuqda min al-qada khairan Maka semua yang Allah tetapkan untuk dia itu bernilai baik baginya. Artinya, apakah dia ditimpa dengan kebaikan? Apakah dia ditimpa dengan kesusahan? Maka orang yang diberi oleh Allah kesabaran, dan kesyukuran ya baik yang dia dapat dari Allah berupa kebaikan maupun kesusahan itu bernilai baik baginya seperti yang terdapat dalam hadis ya Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdillahu lil mu'min min qada illa kana khairan lah in asabatu sarra fa syakara kana khairan lah Tidaklah Allah Ta'ala tentukan takdir bagi seorang mukmin kecuali itu baik baginya apabila ditimpa ditimpakan kepada si mukmin tadi kebahagiaan kemudian dia bersyukur itu yang paling baik baginya wa ina sabatu darra sedangkan apabila dia ditimpa dengan kesulitan fasabar lalu dia bersabar karena khairanlah. tentu yang yang demikian itu juga baik baginya ya hadisnya diriwayatkan lima muslim Fasabiru syakur. Maka orang yang sabar. Fasabar syakur. Sabar. Orang yang banyak sabarnya. Orang yang banyak syukurnya. Dialah orang yang beriman. Alladhi zakarallahu fi ghairi maudi'in min kitabih. Yang telah Allah sebutkan perihal mereka pada banyak tempat dari kitabnya itu Al-Qur'an. Maka orang yang dipuji sabar maksudnya sabar dari ya segala cobaan dan segala macam ya kesulitan dan penderitaan. Seperti yang banyak saya sebutkan bahwa yang paling utama dari kesabaran itu adalah kesabaran di atas dinul anbiya, di atas agama para nabi. Kalau sabar dari musibah itu keutamaan. Ya kan? Keutamaan bukan keutamaan. Ya. Dagang bangkrut, ya kan? Sabar gitu punya istri cerewet, sabar gitu. Ya. Banyak kan cobaan itu. Itu terpuji. Maka bagaimana lagi kalau yang dia sabari itu adalah berpegang di atas diri para nabi. Itu tauhid. bukan yang demikian itu jauh lebih terpuji? Ya. Bahwa cobaan yang menimpa dirinya adalah jenis dari cobaan yang menimpa para nabi. Ya, bukan cuman Cobaan dikurangin duitnya, dikurangin keuntungannya. Itu cobaan menimpa semua orang. Tapi cobaan dalam agama, dalam din. Itu cobaan dari jenis yang menimpa para nabi. Pas sabar, kemudian dia sabar. Tentu ini derajatnya lebih tinggi daripada sabar nggak punya duit. Daripada cuman sabar karena tongpes. Ya. وَمَنْ لَمْ يُنْعِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالصَّبْرِ وَالشُّكُرِ فَهُوَ بِشَرِّ halin. Dan barang siapa yang Allah tidak beri kepadanya nikmat berupa kesabaran dan rasa syukur, maka dia dalam keadaan yang paling buruk. وَكُلُّ kullu مِنَ السَّرَّ وَالْبَرَّ فِي dharra يُفْدِ بِهِ إِلَى bihi ila Dan masing-masing dari kebahagiaan dan juga kesusahan pada diri orang ini. Orang yang tidak diberi kesabaran dan kesyukuran. Masing-masing dari kebahagiaan ataupun kesusahan yufdi bihi akan membawa dia ila qabihil ma'al kepada kondisi yang paling buruk. Dapat nikmat enggak bersyukur. Ya. Kemudian dapat musibah enggak bersabar. Enggak begitu kondisi orang yang beriman. Wa kaifa idza kana dzalika fil umuril 'azimah? Lalu bagaimana jika cobaan itu dalam perkara yang besar? Ya, bukan dalam perkara ya cobaan yang banyak menimpa orang dalam kehidupan sehari-hari tapi dalam perkara yang besar allati hiya min mihanil anbiya wasiddiqin yang termasuk dari cobaan para nabi dan orang-orang yang siddiq. Yang ini sabar, yang ini enggak sabar. Yang ini bertahan di atas tauhid, yang ini murtad dari dari Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa fiha tathbitu Dan pada yang demikian itu, pada cobaan-cobaan tersebut, itu cobaan dari jenis yang menimpa para nabi dan orang siddiq. Terdapat tasbit usuluddin, proses dikokohkannya pokok-pokok agama. Lama ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu maka ketika orang yang beriman melihat pasukan ahzab para sahabat dikepung oleh ahzab tentara banyak kabilah Arab. Ya. Lihat orang yang beriman. Ketika mereka melihat musuh yang banyak, mereka qal? Apa yang mereka bilang? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang Allah janjikan dan Rasul Sebutnya. Wa sadaqa Allah wa rasuluh. Dan benar janji Allah dan rasulnya. Wa ma illa imanan wa taslima. Dan tidak menambah kepada mereka kecuali mereka bertambah keimanannya dan bertambah berserah dirinya kepada Allah. Dalam cobaan justru sama iman. <clears throat> Wa din wal Qur'an min kaidi ahli nifaq wal ilhat wal buhtan dan terdapat juga penjagaan terhadap iman dan juga penjagaan terhadap Al-Qur'an dari tipu daya para munafik dan orang-orang yang mulhid dan para pendusta. Itu pada cobaan dari jenis cobaan yang menimpa para nabi dan orang-orang siddiq. Itu terdapat pengokohan terhadap pokok agama, tauhid. Ya. Dijaganya keimanan. Ya. Sehingga kenapa dijaganya keimanan? Karena kelihatan ketika itu orang-orang yang murtad. Berbeda kondisinya dengan ketika mereka enggak enggak kelihatan. Maka musuh yang tampak lebih mudah daripada musuh yang tidak tampak ya. Penjagaan terhadap Al-Qur'an sehingga kita tahu siapa orang-orang yang ya sembarangan berbicara atas nama agama, atas nama Al-Qur'an, annahum munafiqun wal mulhidun wa ahlul buhtan, bahwa mereka adalah para munafik, orang-orang mulhid dan para pendusta. Nah ini ya nasihat yang ajibah yang luar biasa dari Syekhul Islam Taimiyah kepada ashab, kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya untuk mereka kokoh dalam berpegang dengan agama. Allahu falhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama rabbuna wa fihi. wa kama ربنا li وكما ينبغي wa izzi وعز Wallahu al-mas'ul. dan hanya kepada Allah kita minta an yuthabbitakum agar dia mengokohkan kalian wasairil mu'minin dan semua orang yang beriman bil qauli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan akhirat. Ini ya tibas dari firman Allah Subhanahu Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia. Apa itu? Ucapan yang kokoh di kehidupan dunia itu qaulul la ilaha illallah. Wa fil akhirah dan di akhirat juga dikokohkan. Dikokohkan dari apa? Itu at-tubut kokoh inda su'alil malakain fil qabr. Saat ditanya oleh dua malaikat di alam kubur. Bahwa mereka yang sanggup menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Mereka yang kokoh ketika di dunia di atas kalimat itu tauhid. Seperti itu. <clears throat> wa yutimma 'alaikum ni'amahu al-batina Semoga Allah menyempurnakan bagi kalian nikmatnya yang nampak maupun yang tersembunyi wa yunsuru dinah dan membela agamanya wa kitabahu wa rasulah dan kitabnya dan rasulnya wa ibadahul mu'minina dan hamba-hambanya yang beriman alal kafirina wal munafiqin atas orang-orang kafir dan orang-orang munafik Allah alladzi amarana bijihadihim yang Allah telah perintahkan kita untuk berjihad melawan mereka wal ighlab alaihim dan bersikap keras terhadap mereka fi kitabil mubin dalam kitabnya yang terang minta mana itu berkata Syekh Muhammad selesai sudah apa yang aku nukil min kalami Abil Abbas dari ucapannya Abu Abbas yaitu Syekhul Islam Itemi rahimahullah fi risalah al madkura wahiyatawilah. pada surat beliau yang sudah saya sebutkan di depan dan surat itu panjang. Namun saya nukil di sini hanya sebagian. Inti dari surat ini adalah seperti yang telah disebutkan itu nasihat kepada ashab wal ikhwan untuk kokoh dalam beragama. Ya, agar jangan ya kendor dalam berpegang dengan tauhid. Nah, ini merupakan nasihat yang nafiah yang berguna insyaallah. Selanjutnya berkata Syekh Muhammad, "Qala min jawabin wa min jawabin di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan di antara jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lamma suila anil ketika beliau ditanya tentang hashish, ya hasyish itu ganja ya tanaman atau rumput yang memabukkan hashish, ya ma yajibu ala man yadda'i anna aklahu jaiz. Kata beliau, kala ketika beliau ditanya tentang hukum ganja. Ya. Apa yang wajib atas orang yang mengklaim bahwa memakannya boleh? Artinya apa hukum atas orang yang mengklaim bahwa ya makan ganja itu boleh? Ya. Artinya ini tanaman yang memang sudah dikonsumsi sejak dulu. Ya. Sekarang berkembang. Ya, tidak hanya ganja. Baik yang beredar ataupun yang nggak beredar. Ya. Seperti misalnya apa tuh? Cubung. bok cubung ya. bok apa lagi? Mushroom. Apa namanya? apa mas Rom itu jamur tai sapi ya jamur tai sapi atau mungkin juga ada yang manfaatkan keluak buat mabuk <laughs> ya dia sebelum dipendam di tanah itu dia mengandung racun cyanida ya dan macam-macam lagi dari <laughs> tanaman-tanaman yang bumbu yang bisa dipakai untuk mabuk-mabukan. Intinya di sini bicara tentang asyishah. Ya. Faqala beliau berkata, "Wala hadhil ashisha as-salbah haramun." Makan ya, tanaman ini hukumnya haram. Wa ya min akhbatil khaba'ithil muharramah, bahkan dia termasuk khabais yang paling buruk. Ya, khaba'is itu ya, khubuthu itu jelek. Ya, tanaman yang jelek yang hukumnya haram, al-muharramah. Sawan akala minna kathiran aw qalilan. Sama saja apakah dia makan sebagiannya ya sedikit ataupun banyak. Lakin al kathir al-muskir. Namun yang banyak dan memabukkan minha haramun bittifaqil muslimin. Hukumnya haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ya, kalau dibilang kesepakatan kaum muslimin itu lebih dalam lagi ketimbang kesepakatan ulama. Karena ulama hanya segini, tapi kalau kaum muslimin lebih banyak, begitu kan? Ini lebih tinggi kesepakatan muslimin. Kalau man dalik. dzalik, barang siapa yang menghalalkannya. Ya, karena sudah dinukil ijma'ul muslimin, kesepakatan muslimin. Barang siapa yang menghalalkannya, bahwa kafirun yustatab, maka dia kafir. Diminta tobat. Lain taba wa illa qutil. Kalau dia tobat maka dilepas. Kalau tidak maka dibunuh kafiran murtad dan sebagai orang kafir dan orang murtad. Ya, sebagai orang kafir. Makan menganggap halal hasis. Ya. Kalau diminta tobat enggak mau tobat maka dibunuh sebagai orang kafir orang murtad. Tentunya menegakkan hukum had pemerintah. Qala la yughassal wa la yusalla alaih. Enggak dimandikan, enggak disolatkan. Walaid fan bainal muslimin dan tidak juga dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Hukum murtad syarrun min hukmil Yahudi wan Nasrani dan hukum orang yang murtad lebih jelek daripada hukum orang kafir asli Yahudi atau Kristen. Ya karena dia sudah sempat muslim, keluar dari Islam bukan karena mengkonversi agama, tapi karena menganggap halal hasis. Ya. Karena urusan kecil. Ya, artinya tidak sebanding dengan sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, manggil-manggil Nyiroro Kidul atau sema. Ya. Sawan i'taqad anna dhalika yahillu lil 'ama wa lil khassah. Sama saja apakah dia meyakini halalnya itu halal untuk semua orang atau hanya untuk sebagian orang. Ya, karena ada yang mengatakan ini halal untuk khawas. Atau mengatakan ya memang halal. Siapa aja yang makannya halal. Tapi ada juga yang mengatakan hanya untuk segelintir orang. Ya. Alladzina yazumuna anna luqmatul fikri wa dzikri. Dari orang-orang yang menganggap bahwa hasyisyah ini adalah luqmatul fikir wa dzikir. Yaitu ya suplemen. Suplemen untuk mengingat Allah, dan untuk bertafakur mendekatkan diri kepada Allah. Dan min min ajabil ujab di antara keajaiban yang mengherankan ada sebuah berita yang diangkat bahwa sebagian pondok pesantren ya kiainya itu memberikan ekstasi kepada kepada murid-muridnya agar kuat berzikir. sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada yang dengar, ada yang belum. Ya, ya antum googling aja. Ya. Ya. Wa anna azab, 'azm, wa anna tuharrikul 'azm as-sakin dan bahwasanya itu menyemangati ya semangat yang kendor ila asyrafil amakin kepada ya perbuatan-perbuatan yang mulia wa annahum lidzalika yastamilunaha dan bahwasanya mereka menggunakannya demi tujuan tadi untuk tujuan tadi Watan tanfa'u tarik dan berguna dalam menjalani ritual tarekat untuk tarekat. Jadi biar kuat asyish, Biar kuat sekarang ekstasi. Ya, sehingga semakin memang jadinya kan kayak orang tripping. Ya, orang-orang tasawuf itu. Nasallallahu alaihi Walau waktu waqad kana bagus salaf dhanna dan dulu sempat sebagian salaf ada yang menyangka anal khamr bahwasanya minuman keras itu yubah lil khassah. Hukumnya halal bagi orang-orang tertentu, orang-orang khusus. Mutawilan qaulahu ta'ala, kenapa mereka mentakwil firman Allah taala Al-Maidah ayat 93. Yang bunyinya laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junah tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amalan soleh. Fima ta'imu, pada apa yang mereka makan. Artinya semua halal. Ya. Selagi dia beriman dan mengerjakan amal soleh. Idza mattaqaw wa amanu, kalau dia bertakwa dan beriman wa amilus solihat dan mengerjakan amal soleh, tummat taqwa amanu, kemudian bertakwa dan beriman, tummat taqwa ahsanu, kemudian bertakwa dan berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Sehingga ada sebagian sahabat yang menganggap halal minum khamr. Ya. Ini peninggalan Nabi saw. Tapi mereka mentakwil. Jatuh kepada istihlal karena takwil. Falamma rufi amru ila Umar bin Khattab, ketika berita mereka dilaporkan kepada Umar bin Khattab, wa tasyawaru as-sahabatu fihim dan para sahabat pun bermusyawarah mendiskusikan perkara ini di antara mereka. Ittafaqa Umar wa Ali wa ghairuhuma min ulama as-sahabah. Maka sepakatlah Umar dan juga Ali radhiyallahu anhu dan yang lainnya dari para ulama sahabat ala annahum bahwa hukum untuk mereka in aqarru tahrim julidu. Kalau mereka mengakui bahwa ini haram, nanti mereka rujuk dan mengatakan ini haram. Tapi sudah ya sempat melakukannya. Ya, minum khamr maka julidu, kena hukum jal, dicambuk. Wa in asaru namun kalau mereka ya kekeh menganggap bahwa itu halal walau bagi khasah, walau bagi sebagian orang, kutilu. Mereka semua dibunuh. Ya, kutilu ya sebagai orang kafir, sebagai orang murtad. Iya, karena istihlal. Indama kalau naqaltu min kalam Syekh rahimahullah. Selesai apa yang aku nukil dari kalamnya Syekh Islam Ibnu ini. Berkata Syekh Muhammad, "Qala bataamal kalama hadzal ladzi" Maka perhatikanlah ucapan orang alladzi yunsab anhu adamu takfir muayyan. Perhatikanlah ucapan orang yang dinisbatkan kepadanya bahwa dia tidak mengkafirkan dengan ta'in. Siapa orang yang maksud? Ibnu Taimiyah. Karena alangkah seringnya orang ya mencatut nama beliau. Kalau masalah uzur bil jahal, Syekhul Islam memberi uzur bil jahal. Siapa yang mendukungnya? Butaimiyah. Sering dalam banyak masalah din, Butaimiyah dicatut. Ya. Dan kitab ini menjelaskan mazhab Ibn Taimiyah dalam masalah kafir muayyan wal uzur bil jahal. Ya, dari keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kita bilang imam wa mujaddid. Ya. Jadi kesimpulan mazhab Ibn Taimiyah tentang masalah takfir muayyan wal udhru bil itu di kitab ini. Dan yang menerangkannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dan itu juga pendapat yang beliau pegang. Qala fa ta'ammal kalam hadha yunsab anhu ada mutakfir muayyan injara. Bisa bidinil anbiya. Maka perhatikanlah ucapan orang yang dinisbatkan kepadanya bahwa dia tidak mengkafirkan dengan ta'yin. Itu tidak mengkafirkan dengan ta'yin seseorang apabila dia terang-terangan mencela agama para nabi. Wasara ma'ahli syirik dan menjadi satu barisan dengan para musyrikin. ويزم أنهم على الحق ويأمر بالمصير معهم dan menganggap bahwa musyrikin itulah yang berada di atas kebenaran. Ini maksud musyrikin di sini bukan musyrikin di zaman Nabi, bukan orang kafir asli. Namun ini maksud dengan musyrikin di sini siapa? Para penyembah kubur dari orang-orang yang mengaku muslimin. Harus dipahami begitu karena memang konteks kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tentang mereka. Gitu ya. Jadi yang membantah dalam perkara ini sebenarnya mereka sudah mati kutu duluan dari sisi mereka nggak paham tentang konteks siapa yang dibantah oleh Syekh Muhammad. Gitu ya. Karena mereka bilang, eh kubur para penyembah kubur mereka mengucapkan syahadat. Ya, kemudian mereka mengklaim si Muhammad tidak mengatakan Aisyah. Ya. Dari mana ini? Sedangkan kitab Syekh Muhammad bin Wahab sudah membahasakan mereka musyrikin, ulama yang disebut dengan ulama musyrikin. Ya, bahkan disebut dengan ulama usyayatin, disebut dengan mulhidin dan seterusnya. Dan konteks dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin awalihi dari awal memang sudah ya lawannya siapa? Lawannya bukan orang Hindu Buddha tapi jemaah, Yaitu para penyembah kubur yang ada di zamannya dari orang-orang yang mengaku muslimin. Dari konteksnya saja sudah ya mereka sudah nggak nyambung. Gimana lagi bisa dikatakan Syekh Muhammad tidak mengkafirkan kuburin. La haula wala quwata illa billah. Hadha huwa al-haqq laisa fi khafa'u fada'ni min bunayatit tariqi inilah al-haq, tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran, maka biarkan saya dari jalan-jalan yang bercabang. Hadha huwa al-haq laysa fihi khafa'u fada'ni min bunayati tariqi. <clears throat> Qala wa ya'mur bil masir ma'ahum dan mengajak untuk bergabung dengan musyrikin. <clears throat> Maksudnya gimana bisa dibilang orang yang terang-terangan mencela agama para nabi mengatakan orang yang mendakwakan tauhid ya itu ya mereka kufar ya, karena mereka mengkafirkan ya mengkafirkan wahabiin katanya mereka mengkafirkan wahabi ya mencela dinil anbiya padahal yang dibawalah agama para nabi <clears throat> kemudian inhiyaz bergabung dengan para musyrikin Ya, bergabung dengan orang-orang yang membolehkan syirik akbar. Yang mengatakan pelaku syirik akbar dapat pahala. Yudafi'an ikhwanihimul musyrikin. Apa kalau bukan ini dipak? Kalau bukan pembelaan, pembelaan. Ya. sama apa? Suka atau tidak suka, ini pembelaan. Ya. Kalau mengatakan ini bukan syirik, ya itu masih lebih ahwan, masih lebih ringan daripada mengatakan ini syirik tapi berpahala. <coughs> Dan termasuk juga tazyin dinil musyrikin, menghiasi agama musyrikin dapat pahala kok. Ya, kenapa diperangi? Dapat pahala, ijtihad. Ya, berpahala manas Allah salamah. Baik. Jadi kata Syekh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah seperti yang anda melihat bahawa Syekh Islam yukafir al-mu'iyyan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya fata'ammal kalama hadha alladhi yunsab anhu adamu takfir mu'iyyan idha jara al anbiya jadi orang-orang itu mengatakan bahwa Syekh Islam Taimiyah tidak mengkafirkan dengan ta'yin orang yang terang-terangan mencela agama Nabi Berada dalam satu barisan dengan orang, musyrikin dan menganggap para musyrikin di atas kebenaran dan mengajak orang-orang untuk bergabung dengan musyrikin. Wa yumkiru ala man la yasubbut tauhid dan mengingkari orang yang tidak mencela tauhid, memerangi muwahhidin. Yang cuma diam aja diingkari, subhanallah. Ya. Wa yadkhulu ma'al musyrikin liajli intisabi ila islam dan bergabung dengan musyrikin karena musyrikin itu menisbatkan dirinya kepada Islam. Maksudnya ngerti ya? Ya. Bahwa Syekh Muhammad di sini setelah menukil perkataan Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, dia menjelaskan, ini loh kalamnya Ibnu Taimiyah mengkafirkan dengan ta'in. Terus kemana mereka? Kok bisa-bisanya berdalil dengan perkataan Ibnu bahwa orang yang bergabung dengan musyrikin memerangi ahli tauhid, terus mereka enggak ya, enggak kafir secara ta'in. Ya, padahal Syekh Islam Taimiyah menganggap kafir dalam perkara hasyish. Ini maksudnya penganalogian aja. Menganggap kafir dalam perkara hasyish, ini perkara bergabung dengan musyrikin, memerangi ahli tauhid, mencela ahli tauhid, memusuhi dan mengajak perang ahli tauhid dan seterusnya. Ya, menghiasi ajarannya musyrikin. Oh, kafir ini hasyish aja kafir. Intinya gitu. Unzur, perhatikanlah kaifa kaffara al-mu'ayyan. Bagaimana Syekhul Islam telah mengkafirkan dengan ta'yin. Walau kana 'abidan bi istihlalil hasyishah, Walaupun dia seorang ahli ibadah ya. Dikarenakan dia menghalalkan hasyish. Ahli ibadah dia enggak jatuh kepada pelanggar kecuali satu. Menurutnya hasyish halal bagi khawas. Takfir, jatuh hukum kafir. Bitta'in. Ya kenapa? Ini perkara yang jelas seperti hal jelasnya wajibnya sholat. Ya, wajibnya sholat diketahui oleh ulama saja atau oleh semua muslimin. Muslimin tahu. Wajibnya puasa Ramadan diketahui oleh ulama saja atau semua muslimin. Ada orang bilang sholat ya nggak wajib. Maka apa hukumnya? Atau sholat itu wajib Ya, hanya bagi orang awam untuk khawas nggak wajib. Cukup ya? <laughs> ya? Jangan lagi ada orang bilang, "Oh, itu kan perkara ya takfir mutlak, bedain dong dengan takfir muayyan." Nasallallahu salamah. Terakhir udah dinukil fatwa dari Syekh ya Suhaimi. Ya, seorang penanya dari Perancis yang bertanya tentang tawafur syurut wa intifaul mawani. Apakah ini dalam berlakunya mutlak atau hanya dalam perkara yang khafi? Beliau katakan dalam perkara yang khafi. Bahkan sebelumnya Syekh Saleh Al-Fauzan ditanya tentang tawafur syurut wa intifaul mawani terhadap penyembah kubur. Beliau bilang, siapa yang bilang begitu? Ya. Al-musyrik musyrik. Orang melawan kesyirikan musyrik. Ah, Akhirnya. Walau walau zama ilia lil khasa, walaupun dia menganggap halalnya itu hanya untuk orang tertentu. Allati tu'inu malal fitrah. Di mana hasyiah itu katanya membantu dalam tafakkur. Wastadalla bi ijma'i sahabah. Syekhul Islam berdalil dengan ijma' para sahabat. Ala takfir kudama Ibnu Maz'un. Di mana para sahabat mengkafirkan kudama bin Maz'un dan para sahabatnya yang lainnya In lam yatubu kalau mereka nggak tobat. Dari penghalalan apa? Khamar lil khawas. Wa kalamu fil muayyan. Yang jelas. Ya, pembahasannya Syekh Islam tentang muayyan, tentang person. Wa kalamu sahaba fil muayyan dan juga ucapan sahabat tentang person. Tentang muayyan, Kudama dan para sahabatnya. Wa kaifa bima nahnu fi? Terus bandingkan dengan pembahasan yang kita bahas. Mimma la yusawi istihlal hasyisyah. Di mana yang kita bahas? tidak sebanding dengan masalah penghalalan juz on min alfi juz'in minhu. seper seribu kali. seper seribu kali. Ini menghalalkan hasyisyah. Yukaffar bitta'in. Gimana lagi orang yang ya meng, ya menyembah selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, memuji agama musyrikin, mengajak bergabung dengan musyrikin, mencela al-muwahhidin, mengajak memerangi muwahhidin, terus nggak kafir gitu. Wallahul musta'an, ainal uqul? Ya, kaifa dhahabat? Kemana akal? Bagaimana bisa hilang dari ya kepala kebanyakan orang? Walhamdulillahi alamin. Dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in dan para keluarga dan para sahabatnya seluruhnya intahaina selesai sudah pembacaan kita dari kitab ini kitab yang ya mumti' ya bagus sekali dalam pembahasannya semoga kita mendapat manfaat dan pelajaran darinya amin wallahu taala ala wa alam wa jazakumullahu khairan mubarakallahu fiikum